Bismillah Ustadz, Ana mau tanya Bagaimana cara seorang ibu menasehati putranya Yang mempunyai sesembahan selain Allah Patung Buddha Dan bisa dikatakan murtad Apa yang harus dilakukan oleh sang ibu Allahu alam bisawab. Ya, mungkin ini perlu di tasabut dulu. Pertanyaannya, bagaimana seorang ibu menasihati putranya yang mempunyai sesembahan selain Allah dalam kurung patung Buddha, yakni mempunyai patung apa? Buddha. Betul itu patung disembah. Tapi bukan berarti bahwasanya putra ibu ini apa namanya? menyembah apa? patung itu. Ya. Mungkin koleksi apa namanya? Ya, patung. Tapi kalau memang betul-betul dia memiliki keyakinan ya, asyirkul akbar menyembahnya ya, bertawakal kepadanya meyakini bahwasanya patung ini memiliki apa namanya uh, hak untuk mengatur alam yakni yarzuk memberikan rezeki atau yang semisalnya maka jelas ini adalah bentuk kesyirikan dan dia murtad dengan sebab itu nah kita tidak membahas tentang hakikat anak ini apakah dia murtad atau tidak yang jelas seorang mengoleksi patung-patung pun juga bentuk apa namanya ya, kemungkaran. Patung kalau ada dalam sebuah rumah menjadikan malaikat tidak masuk ke dalamnya. Ya. Anjing juga demikian. Ya. Pernah suatu saat Nabi alaihi salatu wassalam ya, beliau mendapatkan janji dari malaikat Jibril untuk datang ke rumah beliau. Namun di waktunya Jibril belum datang-datang. Sampai tampak dari wajah beliau kesedihan. Sampai dilihat oleh istri beliau, ada apa ini? Taib. Yani Jibril menjanjikan untuk datang namun kok tidak datang. Kenapa? tiba ya. Tiba-tiba muncul seekor anjing, anjing kecil keluar dari rumahnya siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Baru kemudian datang malaikat Jibril alaihi salatu wassalam dan beliau mengatakan bahwasanya menghalangi itu adalah apa? Ya. Adanya anjing tadi. Ya. Kembali pada pertanyaan, ketika seorang ibu mendapatkan putranya terjatuh kepada yang seperti ini, ya, jika memang betul terjadi kepada terjatuh kepada kesyirikan ya yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang ibu adalah mengembalikan urusan ini kepada zat yang memberikan hidayah yaitu Allahu Jalla wa ala. banyak berdoa hidayah di tangan Allah bahkan nabi pun tidak bisa memberikan apa hidayah innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha sesungguhnya engkau wahai nabi tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada siapa yang kau cintai pamannya beliau mati dalam keadaan apa musyrik banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga putra ibu mendapatkan hidayah hidayah kepada Islam atau hidayah kepada meninggalkan kemaksiatan ini adalah Abu Hurairah selalu berdoa kepada Allah kalau ini kebalikan kasusnya. Abu Hurairah sahabat muslim yang taat sementara ibunya musyrikah. Masih apa? Musyrik. Selalu didakwai, dinasehati. Sampai suatu saat ibunya mengucapkan kalimat tentang Rasul yang membuat Abu Hurairah sedih dan sakit. Ya. Maka pergilah Abu Hurairah kepada Nabi Ali Shallallahu Wasallam dalam keadaan bersedih, karena mendengar ucapan celaan dari ibunya, mencela Rasul Ali salatu wasallam atau yang semisalnya. Sedih, menangis. Kemudian menyampaikan kepada Rasul, ya Rasulullah, saya mendengar sesuatu yang tidak mengenakkan, menyedihkan dari ucapan ibu saya. Tolong doakan, wahai Rasulullah, doakan ibu saya agar mendapatkan hidayah. Menyerahkan urusan kepada siapa? Allah. Rasul mendoakan, subhanallah. Ya, sebagaimana Abu Hurairah juga selalu berdoa. Kemudian kembalilah Abu Hurairah ke rumah Begitu ketuk pintu kok tidak dibukai oleh ibunya. Dan terdengar suara air orang mandi. Ditunggu. Begitu dibuka, ibunya baru saja mandi. Dan ternyata ibunya mengucapkan syahadatain. Asyadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Luar biasa waktu yang sangat cepat. kulub baina asbi'ain min asabiir rahman. Hati-hati manusia itu diantara dua jari dari jari jemari Allah Azza wa Jalla yuqallibuha kaifa syaa Allah bolak-balikan sekendak Allah. Abu Hurairah segera tergopoh-gopoh mendatangi Nabi Ali Shallallahu Wasallam dalam keadaan menangis lagi. Tadinya datang menangis karena sedih, sekarang menangis karena apa? bahagia. Maka banyaklah berdoa wahai ibu untuk kebaikan putra ibu dan juga berikan nasihat jika memiliki kemampuan semampunya atau minta tolong kepada orang yang bisa memberikan nasihat. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ustadz Afwan, tolong dijelaskan letak penyimpangan Asyairah dan Khawarij tentang Al-Quran, bukan kalamullah. Ya, Taib. Tadi sudah disebutkan. Ya. ya, yang intinya mereka tidak mengatakan Al-Quran kalamullah hakiki, secara hakiki bukan. Mereka menetapkan Allah punya sifat kalam, tetapi ketika bicara tentang Al-Quran, Al-Quran itu bukan kalamullah, tetapi hikayat kalamullah. Jadi yang didengar oleh malaikat Jibril bukan suara Allah Azza wa Jalla. Tapi hikayat. Demikian kurang lebih. Ya. Hikayat kalamullah. Ya. Wabilahi taufiq. Ala kulli hal ahlu sunnah wal jamaah dan kita ini wajib meyakini Allah Azza wa Jal memiliki sifat kalam dan kalam Allah hakiki dan tidak boleh kita menyamakan kalam Allah dengan kalam siapa? Makhluk. Sudah kita jelaskan tadi di awal. Wallahu alam. Afan Ustadz sedikit berbeda dari pembahasan sore ini mengenai haji. Apabila ada orang yang meninggal dengan meninggalkan banyak harta, sedangkan orang yang meninggal tadi belum melakukan ibadah haji, apakah tetap wajib dibadalkan hajinya dengan harta peninggalannya? Jazakallahu khairan. Naam, hajikan dia. Jika dia memiliki kemampuan namun belum dia menunaikan ibadah apa? Haji. Dan yang menghajikan itu syaratnya dia harus apa? Sudah apa? Berhaji dulu. Naam. Dan tentunya sebaik-baik yang menghajikan adalah anaknya sendiri. Ya, sebaik-baik ya, karena dia akan lebih amanah tentunya. Kalau mau meminta orang lain untuk membadalkan hajinya, haji orang tuanya, maka telitilah baik-baik tentang amanah orang ini. Ya. Jangan seperti yang ada saat ini, ya. Adanya sindikat-sindikat apa namanya? Ya, haji badal, ya. Murah hanya 500 ribu haji, ya, ya badal. Katanya ada yang mengajikan di sana di Saudi mengajikan cukup 500 ribu. Nanti dikasih sertifikat, ya. sertifikat apa namanya haji, badal haji. Padahal satu orang mengajikan 10 orang. Ya, satu orang menghajikan 200 apa orang. Orang haji di sana 500 ribu tidak cukup untuk makan saja tidak cukup. Ya. Ada sindikat seperti itu. Ayo haji, ya, cukup 200 ribu. Ya. Nah, dan ada yang seperti itu dari Indonesia, ya mengumpulkan dana, ya sini badal haji badal haji. Nanti ternyata di sana yang haji satu orang dia niatkan untuk seribu orang. Ya. Padahal badal haji satu orang yang membadalkan berapa? Satu. Maka hati-hati di sini. Ya. Hati-hati ya. Kalau memang ingin membadalkan, ya dengan cara yang sesuai dengan tuntunan Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Ana punya teman Beliau punya anak perempuan dan kemudian temannya eh, teman anak berkunyah dengan anaknya. Nah, misalnya anaknya namanya Zainab. Jadi Abu Zainab, demikian ya. Terkenal. Beberapa tahun kemudian beliau punya anak laki-laki. Ya. Sulaiman misalnya. Tapi beliau sudah terlanjur masyhur dengan kunyah anaknya. Mohon nasihatnya Ustadz, apakah demikian itu diperbolehkan? Nah, boleh-boleh saja. Ya. Mau punya kunyah 10 juga tidak masalah ya kan. Maksud saya, terkadang satu orang punya banyak kunyah. Ahlul hadis banyak di antara mereka yang masyhur dengan beberapa kunyah. Ya. bila itu, Bahkan ada yang berkunyah dan tidak punya anak itu. Aisyah tidak punya anak namanya Abdullah, tapi terkenal dengan Ummu Abdullah. Tidak punya anak, Aisyah. Ya. Umar bin Khattab terkenal dengan Abu Hafiz. Tidak punya anak laki-laki namanya apa? Hafiz. Tapi sudah terlanjur terkenal dengan apa? Hafiz. Beliau hanya punya beliau punya anak putri namanya Hafsah. Ya, Hafsah itu bintu Umar. Tapi putra dengan namanya Hafiz tidak ada. Tapi terkenal dengan Abu apa? Hafiz. Ya. Nah, Abu Hurairah. Ya. ya. Kenapa Abu Hurairah? Karena suka dengan kucing kecil demikian kan. Jadi terkenal dengan Abu Hurairah. Ya, terkadang ter, ter, orang sudah terkenal dengan. Ya, walaupun eh, apa namanya sesungguhnya ketika seorang memiliki kunyah, ya adalah dengan anak laki-laki yang paling apa? besar. Seperti Nabi Ali Sulatul Wasallam beliau berkunyah dengan Abul Qasim. Al Qasim adalah apa namanya putra beliau yang paling besar. Sehingga beliau ya kunyahnya adalah Abul Qasim. Ya. Dan ketika ada seorang sahabat yang terkenal dengan Abul Hakam, ya, kemudian ditanya oleh Nabi Ali Sulatul Wasallam, kam laka minal walad? Ada berapa kamu punya anak? Beliau mengatakan sekian. Tapi siapa yang paling besar? Dijawab Suraih kalau demikian engkau adalah Abu Surai. Ya. Abu Surai. Adapun kalau orang sudah terlanjur masyhur, ya, ya tidak masalah ya, tidak kemudian berdosa. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Silahkan memasyhurkan kunyah yang lain, ya kan. Sudah terlanjur termasyhur dengan Abu Zainab tadi, ya, dia ingin dikenal dengan Abu Sulaiman, ya. Kalau ada orang mengatakan ya Abu Zainab, saya sudah ganti sekarang. Abu Sulaiman. Ya, ya sudah, nanti lama-lama akan terkenal dengan Abu apa? Sulaiman ya. Jangan tidak terkenal ya kemudian kirim pos dengan yang tidak terkenal repot nanti yang akan, yang akan apa namanya yang akan eh, ya kan gitu banyak kasus ya namanya Subroto misalnya kan sudah kadung terkenal di lingkungan uh, namanya Abu apa namanya Abu Sulaiman ya kemudian ya ngirim surat ke sini ada yang mau kirim tulis saja Subroto namanya sampai sini bingung mana Pak Broto Enggak ada Pak Broto di sini ya ternyata Abu siapa Sulaiman. Yang masyhur dipakai ikhwatul kiram. Bagaimana jika teman kafir mengundang kita ke acara walimahannya? Bolehkah kita hadir? Jangan hadir. Ya, yang wajib kita hadiri adalah ketika yang mengundang itu adalah seorang apa? Muslim. Nah, kalau yang mengundang itu adalah kufar, kita tidak menghadiri. Banyak madorot. Jelas kemaksiatan-kemaksiatannya sangat ada. Ya atau tidak? Tidak ada yang mikir adanya apa? Ikhtilat atau tidak, tidak, tidak kepikiran itu mereka. Ya. ya. Kemudian yang kedua namanya pernikahan kan acara yang sakral. Mereka akan mengundang apa? Ya, mengundang pendeta macam-macam ada doa dan seterusnya. Kita ke sana mau munduk-munduk. Nah. Kemudian di situ ada kemungkaran yang lain, belum lagi musiknya, belum lagi. Nah. Taib, tidak boleh hadir. Allahu a'lam. Apa yang mesti dilakukan ketika mendapati sholat Jumat tertinggal satu rokaat? Kalau anda tertinggal satu rokaat ya ikut masuk bersama dengan imam. Berarti antum mendapatkan berapa rokaat? Satu rokaat. Man adroka rokaah siapa yang mendapatkan satu rokaat berarti dia mendapatkan sholat. Dia berarti mendapatkan sholat Jumat maka dia tinggal menyempurnakan berapa rokaat? Satu rokaat. Tapi kalau anda terlambat dan tidak mendapatkan satu rokaat berarti Anda tidak mendapatkan sholat apa? Jumat. Misalnya imam dalam keadaan tahiyat apa? Akhir. Antum masuk ikut tahiyat akhir. Imam salam antum berdiri bukan menyempurnakan dua rokaat tidak, tetapi menyempurnakan berapa rokaat Empat rokaat sholat zuhur. Karena antum tidak mendapatkan sholat apa? Jumat. Patokan mendapatkan sholat ketika dia mendapatkan satu apa? rokaat Wallahu a'lam.